salah satu di antara teman-teman surga yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan salat-salat sunnah dan kita masih dalam pembahasan qiyamul lail salat yang ditegakkan, ditegakkan di malam hari. Khususnya dalam bab min adabi qiyamil lail. Khususnya dalam permasalahan etika-etika atau adab-adab ya, bagi kita semua ketika hendak melaksanakan qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini adalah amaliyah ibadah yang atau salat sunnah yang paling afdal setelah seorang melaksanakan salat tahajud atau setelah eh, salat lima waktu. Ya, setelah selesai seseorang melaksanakan salat lima waktu, maka afdhalus salati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Ya. Salat yang paling afdal setelah seorang mengerjakan lima waktu itu adalah salat malam. Sehingga ini termasuk di antara akhlak orang-orang saleh dan ini menjadi hiasan bagi para penuntut ilmu. Maka kita semua yang masih menjadi penuntut ilmu, yang masih haus dengan ilmu bimbingan para ulama, ya maka kita semua ya, termasuk di antara ya, akhlak, ada perhiasan bagi para penuntut ilmu adalah bagaimana mereka ya, menyempatkan waktunya Mm, memiliki niat tekad yang kuat untuk bisa menghidupkan malamnya dengan melaksanakan salat. Dan alhamdulillah di kesempatan yang sebelumnya setelah kita sebutkan beberapa adab etika di dalam melaksanakan kemulail, Di antaranya persiapan sebelum Ya, persiapan sebelum kemul Lail itu bagaimana kita menyiapkan hal-hal yang bisa membantu terwujudnya salat malam ini. Yang pertama adalah tidur siang. Ya, tidur siang atau naum qaidulah. Naum qaidulah. Ya, tidur siang ini Ya, bagi orang yang memang bisa dan mudah bagi dia punya waktu sangat membantu. Untuk bisa melaksanakan salat malam di malam harinya. Dan salat siang uh, tidur siang ini dilaksanakan baik itu sebelum duhur atau sudahnya. Kita bisa memilih. Ya, bila mana ya, yang mudah bagi kita itu setelah duhur, lakukan setelah duhur. Bila mana yang mudah bagi kita itu sebelum duhur, lakukan sebelum duhur. Ya, enam. Yang kedua, meninggalkan begadang. Ya, tidur atau terjaga di malam hari ya, meninggalkan begadang begadang yang hakikatnya tidak ada manfaatnya secara syar'i kalau begadang dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat, kemaslahatan, kebaikan, ya, dalam syariat dalam kacamata Islam ini tidak mengapa. Bahkan terkadang itu lebih utama. Ya, contohnya seorang yang di begadang menuntut ilmu di malam hari. Dan itu menjadi kebiasaan para ulama. Para ulama terdahulu mereka terbiasa untuk terjaga di malam hari sampai subuh terbiasa terjaga di malam hari sampai subuh. Dan mereka terbiasa menggunakan ya, menggunakan wudu pada salat subuh itu dengan wudhunya salat isya. Jadi dari salat isya sampai subuh itu mereka terjaga dari hadas. Ya. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala Ya, disebutkan beliau ini 40 tahun. Ya, terjaga begadang di malam hari ya, untuk menuntut ilmu, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, itu 40 tahun dan beliau kalau sholat subuh wudhunya dengan menggunakan wudhu sholat isya. Kalau zaman sekarang kayaknya mustahil. Ya. Baru selesai dari sholat, baru selesai dari ba'diyah isya, kadang-kadang pengen buang angin. Ya. Dan seterusnya. Kadang-kadang kita makan banyak kekenyangan pada akhirnya ya membuat kita tidur. Maka meninggalkan begadang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat ini sangat membantu di seseorang dia itu ingin menegakkan salat malam. Ya kalau diri kita seperti para ulama ya, seperti para ulama yang kalau mereka membaca sebuah ayat bisa menelurkan eh, beragam faidah beribu faedah ya. Maka tentunya begadang itu lebih utama dalam menuntut ilmu dibandingkan dengan kemulail. lail. Sebagaimana kisahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika bermalam di rumahnya Al Imam Ahmad rahimahullahu taala maka Imam Syafi'i boleh begadang sepanjang malam dan beliau tidak melaksanakan kemulail, karena di saat itu beliau sedang merenungkan sebuah hadis Rasulullah SAW dan hanya dengan satu malam beliau menemukan seribu faidah dan beliau bertahan dengan budunya sejak salat isya kemudian digunakan untuk salat subuh. Imsafi rahimahullah ta'ala. Karena demikian kalau seorang yang dia menjadi seorang yang alim, ahli ulama, eh, ahli, ahli ilmu, seorang ulama, ya, ini jelas manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi manfaatnya bagi untuk orang lain. Sementara kalau seorang dia ya, bukan seorang yang alim, ya, maka hendaklah dia itu memperbanyak kemulail. Ya, karena manfaatnya baik bagi dirinya sendiri. Tapi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Yang ketiga, bagi orang yang mereka ada kecenderungan memiliki sifat malas. Ada kecenderungan dia itu memiliki sifat malas, menggampangkan, mengulur urur. Maka di antara sebab yang bisa membantu dia untuk bisa melaksanakan kemulail, dia menghindari kasur yang empuk. Menghindari tempat tidur yang nyaman, karena kenyamanan itu bagi yang cenderung punya rasa malas itu terasa sekali. Ya, dia mengeluhkan dengan badan yang sakit, badan yang lagi nggak enak karena kenyamanan dengan apa? Dengan tempat tidurnya. Ya, nah. Dan ini biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena salat malam bagi Nabi sallallahu itu wajib. Kemudian di akhir-akhir hayat beliau itu menjadi sunnah muakkadah. Nabi sallallahu beliau kalau tidur itu menghindari kasur-kasur yang nyaman. Tempat tidur-tempat tidur yang nyaman. Menghindari. Ya, lebih baik di atas tikar yang kemudian dia merasakan tidak nyaman itu lebih membuat dia terjaga, mudah terjaga. Dan pada akhirnya dia memandang ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi di antara ada menuntut, eh, eh, menegakkan qiyamul Yang kedua, nah, kalau tadi yang pertama hal-hal yang bisa membantu sekarang yang kedua adabnya. An inda naumihi al-qiyam. Dari dia mulai tidur sudah berniat. Ketika seorang dia berangkat tidur malam, itu sudah ada keinginan yang kuat untuk bangun di malam hari. Untuk bangun di malam hari. dan hanya dengan sekedar niat kemudian takdir berbicara lain seseorang dia itu ketiduran misalkan maka niat itu sudah menghitung dirinya sudah dianggap kalau dia telah melaksanakan salat malam sehingga menghadirkan niat untuk bangun di malam hari melaksanakan kemulail dari berangkat tidur itu sudah ya, dihadirkan dan itu termasuk adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail." Ya, barang siapa yang dia mendatangi ya, tempat tidurnya ya, mau tidur tentunya, kemudian dia berniat dalam tidurnya itu nanti malam saya ingin bangun. Saya mau, mau salat malam. Fa ainu hatta yusbiha namun ternyata kedua matanya itu mengalahkan dirinya ya, dia tidak bisa untuk membuka matanya telinganya pun juga tidak terdengar atau tidak mendengar hal-hal yang membuatnya dia terjaga sampai kemudian datanglah waktu pagi, waktu subuh. Kalau ada kondisi yang demikian ini, kata Nabi SAW, kutiba manawa. Tetap akan dituliskan apa yang telah ia niatkan. Jadi hanya dengan sekedar niat, seseorang dia mendapatkan ganjaran dari sebuah amalan, meskipun dia tidak bisa melakukannya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbihi. Maka adapun tidurnya itu menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian. Oleh karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ini adab menghadirkan niat. Dan memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikenal dengan hadisnya Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa'." Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan niat-niatnya. Dan dan setiap orang itu akan diberikan balasan berdasarkan apa yang ia niatkan. Ya. Oleh karenanya ini termasuk landasan yang paling penting. Ya, niat itu adalah yang menjadikan seseorang itu membedakan perbuatan yang ia lakukan. Ibadah atau bukan ibadah. Wajib atau sunnah. Itu dengan dengan niat. Yang ketiga, an yanama ala wudu'in. Yang ketiga, adab dalam qiyamul lail adalah dia tidur dalam kondisi berwudu. Dia tidur dalam kondisi berwudu. Ia tidur dalam kondisi berwudu seperti wudhunya untuk sholat, wudhu yang sempurna. Berangkat tidur dalam kondisi berwudhu. Dan ini juga berlaku bagi mereka ketika sebelum tidur dalam kondisi terkena hadas besar. Misalkan dia jima dan dia ingin mengakhirkan eh, mandinya nanti. Ya, maka sebelum tidur dia berwudhu. Sebelum tidur dia berwudu. Enam. Bagi wanita haid bagaimana? Sebelum tidur dia tetap berwudu tidak? Tidak mengapa. Dia berwudu. Bagi para wanita haid yang dia mau tidur, mau berwudu tidak masalah. Tetapi wudu itu tidak menghilangkan hadas besar. Wudu itu hanya menghilangkan hadas kecil. Sementara haid itu hadas besar. Namun tidak mengapa. Karena dia mau tidur dan tidur disunahkan untuk untuk berwudu sebelumnya. Yang keempat, an yanama ala syaqqihi al-ayman. Ya, adab yang keempat untuk bisa melaksanakan kemulail adalah dia tidur di atas lambungnya yang sebelah kanan. Maka seorang yang tidur miring ke kanan di atas lambung yang sebelah kanan ini fitrah. Fitrah manusia. Itu tidur yang paling baik. Ya. Kalau kemudian kita sudah tidur dan tidak sadar, kita berubah miring ke kiri atau kemudian dan seterusnya itu tidak masalah. Tapi ketika kita memulai tidur yang sangat dianjurkan adalah tidurnya miring ke kanan kecuali bagian kanan sakit. Ya, kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri. Terlalu sering ke kanan itu juga menjadikan bagian ya anggota kanan kita sakit. Ya, kadang-kadang ya, menjadikan sesak dan seterusnya. Ya, maka yang seperti ini kita miring ke kiri tidak mengapa. Ini hanya anjuran. Ya, tidur miring sebelah kanan anjuran sunnah. Tapi makanya oleh karena kalau ada uzur dia boleh. Ya, sesuai dengan yang ia sanggupi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa in khafa alla yastayqida lil qiyami utira أو an قبل أن ينام أن in وإن خاف ألا lil للقيام autara قبل أن ينام jika ia khawatir tidak bisa bangun di malam hari ada prediksi kuat prasangka yang kuat ini badan saya capek hari ini letih sekali ya dia berangkat tidur dari awal, tapi dia punya prediksi kuat. Kayaknya nanti malam saya masih kecapean. Maka kalau ada prediksi yang kuat, kekhawatiran dia tidak bisa bangun, melaksanakan salat malam sebelum tidur, dia melaksanakan salat witir. Sebelum tidur, dia melaksanakan salat witir. Ya. Melaksanakan salat witir, ambil tiga, lima, tujuh rokaat, tidak masalah. Ya, kalau dia ngambil tiga saja, tidak masalah. Hanya harta pun satu pun tidak masalah. Tapi tentunya sebanyak, semakin banyak bilangan itu semakin baik. Ya, awal kan Banyak pertanyaan dari para ibu-ibu jamaah itu mesti dikaitkan bagaimana kalau witirnya habis salat isya. Syariat itu hanya mengajarkan witir boleh diawalkan kalau mau tidur. Sebelum tidur. Ya, tidak ada kaitannya dengan habis isya. Kaitannya mau tidur. Ya, kecuali kalau habis isya langsung tidur. Ya, maka langsung tidak masalah. Witirnya diawalkan. Tapi kalau misalkan habis isya masih ada kegiatan, ya, yang pada akhirnya tidurnya pun mungkin bisa jadi habis sisa dua jam berikutnya maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala witir yang diawalkan itu disyariatkan sebelum kita berangkat tidur ya, sebelum berangkat tidur ketika kita merasa ada prediksi yang kuat, prasangka yang kuat kalau kita kesulitan untuk bangun di malam hari karena aktivitas yang padat, badan yang capek ataupun yang lebih. Maka tinggal diterapkan. Kalau habis isya kita ada kegiatan, ya sudah kegiatan dulu. Mungkin ada yang mencuci baju, ada yang di persiapan masa, ada yang dia itu ngelipat baju, masih mengajari anak-anaknya, lakukan. Setelah itu dia melihat, saya mau tidur. Ketika dia mau tidur, kemudian melihat, saya pengen bangun malam, bisa anda ini malam ini? Nah, kemudian dia melihat, mengukur. Kalau di saat itu ini berat, mending diawalkan. Akhirnya ketika witir itu diawalkan, dia terhitung tetap melaksanakan salat malam. Kemudian yang keenam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat akan tidur. Dengan zikir-zikir yang telah disyariatkan. Ya, seperti membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk merukyah diri kita sendiri di saat menjelang tidur. Ini tidak wajib, tapi kita butuh karena kadang-kadang dalam muamalah kita, interaksi kita ada orang-orang yang dia tidak suka. Ya, maka dengan kita membaca tiga surat ini itu akan bisa mencegah ya, sihir ain, orang yang dia hasad, orang yang dia dengki, ada orang yang berbuat jahat dengan sihir dan seterusnya. Ya, maka lakukan dengan cara kita mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian kita tiup sebelum membaca ke dalam kedua telapak tangan kita. Setelah itu berurutan membaca Al-Ikhlas, al falaq Anas. Selesai kemudian diusapkan ke bagian depan, bagian atas tubuh yang paling mudah pertama kali. Selesai diulang lagi sampai tiga kali. Itu bentuk penjagaan diri sebelum tidur. Demikian pula Nabi sallallahu mengajarkan kepada kita untuk berzikir membaca ayat kursi. Karena seorang yang membaca ayat kursi sampai selesai dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Maka tidak ada setan yang berani untuk mendekatinya tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Syaitan, ya, mereka tercegah, terhalangi untuk bisa mendekati. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dua ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah. Ya, dua ayat ini ketika dibaca oleh seorang akan bisa memberikan kecukupan dari keburukan, dari sesuatu yang dibenci, dari marah bahaya. Jadi dua surat, eh, dua ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah. Demikian pula dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun. Karena surah Al-Kafirun ini ketika dibaca itu sebagai bentuk bara'ah. Berlepas diri dari kesyirikan. Yang mana di antara ciri tanda seorang muslim muslimah adalah dia itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Maka di antara bentuk yang akan bisa menolong kita, membantu kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan, kita berlepas diri kesyirikan, itu salah satunya adalah membiasakan ketika berangkat tidur membaca surat Al-Kafirun. Kemudian membaca zikir-zikir yang lain seperti mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian di saat dia bangun dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini juga zikir-zikir yang dianjurkan di saat seorang dia itu tidur. Dan itu memiliki pengaruh yang kuat yang akan menjadikan seorang itu melaksanakan qiyamul lail. Kenapa demikian jemaah? Para ulama mengatakan inna thawabal hasanati al hasanatu ba'daha. Ya, sesungguhnya balasan ganjaran kebaikan ya, yang kita lakukan itu melahirkan kebaikan yang berikutnya. Sehingga kata Al-Imam Rajab Al-Hambari beliau mengatakan fa innallaha ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li 'amalin salihin ba'dahu. Ya sesungguhnya Allah taala apabila menerima amalan ya, seorang hamba, amal soleh seorang hamba, maka tanda bukti Allah menerima amalan tersebut, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk mengerjakan amal soleh yang berikutnya. Sehingga kalau ada orang beramal saleh, melakukan kebaikan, kok melahirkan kebaikan berikutnya, itu pertanda bahwa kebaikan yang pertama diterima di sisi Allah Ta'ala. Makanya ada pengaruh kuat di sini. Dikir-dikir yang kita baca sebelum tidur, itu ada pengaruh yang kuat untuk menjadikan kita bisa bangun di malam hari. Seandainya tidak bisa bangun, kita masih terhitung mendapatkan ibadah tersebut karena sudah menanamkan niat untuk bangun di malam hari. dan zikir-zikir yang lain yang bisa nanti dipelajari. Ya, dikir zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak sekali dalam menjelang kita hendak tidur. Ya, kalau tidak bisa dikerjakan seluruhnya, ambil sebagian. Sebagaimana kaidah yang berlaku, malah yutroku kuluhlah kulluh la Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan seluruhnya, maka tidak ditinggalkan sebagian. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ya jangan sampai sama sekali nggak punya hafalan. Minimal juz 30, juz 29, 28. Ya kita bisa menguasainya dengan mutqin, dengan kuat. Gak usah mulu-mulu. Kalau ingin seorang di menghafal Quran, bukan untuk menghafal semata. Tapi apa? Untuk cinta Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran. Ya. Maka kaidah ini berlaku. Ma la kulu, kulluh, la julluh. Sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka tidak ditinggalkan sebagiannya. Ya, nah. Sehingga ya, dikir-dikir wudu, uh, menjelang tidur ini banyak yang dicontohkan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak mengerjakannya satu waktu. Kadang-kadang baca doa dikir ini, kadang-kadang dikir yang lain. Karena untuk mencontoh. Ya, supaya kita bisa tidak terlalu jenuh. Ya, makanya dikir yang tepat ketika ada dikir yang beragam dalam satu waktu yang tepat adalah kita kadang-kadang pakai zikir ini, kadang-kadang pakai zikir yang berikutnya. Kecuali sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, enam. Yang selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An yastamila siwak. Atau sebelumnya, an yamsaha an-naum an wajihi idza isqadha. Ya, dia mengusap wajahnya ketika dia bangun dari tidurnya ya, dan dia berzikir kepada Allah lalu berwudu. Ini adab yang berikutnya di seseorang dia telah bangun dari tidurnya. Ya, bagaimana cara dia menghilangkan tidur itu dalam dirinya? Yang pertama kali diusap wajahnya itu. Ya, kalau istilah kita dikucuk-kucuk matanya gitu ya. Ya, diusap wajah kita. Setelah itu berzikir kepada Allah dengan zikir bangun tidur dan berwudu. Ya. Maka ini sangat membantu. Akan bisa memulihkan kesadaran yang optimal. Ya, kesadaran yang optimal. Oleh karenanya, ya, bangun itu tidak boleh ya, tergesa-gesa. Karena setiap manusia ketika dia tidur, dia telah diikat tengkuknya oleh syaitan dengan tiga kali ikatan. Dan tiga ikatan itu akan terlepas ketika dia berzikir kepada Allah, dia berwudu, kemudian melaksanakan salat. Sehingga ketika amaliyah ini dilakukan, berzikir, berwudu, kemudian salat, maka akan menjadikan dia itu orang yang semangat, orang yang bahagia di esok harinya. Tapi kalau salah satunya hilang, apalagi ditinggalkan, maka orang itu akan menjadi orang yang bermalas-malasan. Maka ini termasuk di antara adab yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang mereka kalau bangun tidur itu malas-malasan. Maka ajarkan kita kebangun tidur, masih berdiri di atas aduh duduk di atas tempat tidurnya, usahakan diajarkan untuk mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya, berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian dia ambil wudhu. Dia salat. Maka insya Allah itu akan menjadi pribadi yang baik. Apalagi ada keutamaan bagi mereka yang berzikir dengan zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang telah sampai kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Man ta'arra minal laili faqal barang siapa yang dia terjaga di malam hari, bangun di malam hari kemudian diberdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah ya enam zikir ya kalimat zikir kalau setelah zikir tersebut dia berdoa Allahumma firli dia akan diampuni kalau setelah zikir enam ini kemudian dia meminta kepada Allah apa yang ia minta akan diberi kalau seandainya dia kemudian bangun beranjak di tempat tidurnya, dia melangkahkan kakinya untuk mengambil air wudhu, dia melaksanakan salat dua rakaat, salatnya akan diterima. Qubilat salatuhu. Akan diterima salatnya. Ini zikir yang mudah, amaliyah yang sangat mudah untuk menjadikan kita diterima ibadah kita. Akan tiba banyak ya, diremehkan Kenapa? Karena kita diikat oleh syaitan. Setiap kali kita terjaga, syaitan membisiki malam masih panjang. Malam masih lama. Tidur dulu, sebentar lagi nanti bangun dan seterusnya. Pada akhirnya apa? Terlewatkan kesempatan untuk melaksanakan kemulain. lain. Oleh karena dari berangkat tidur, ya seseorang ketika dia sudah memiliki azam, tekad yang kuat, insyaallah taala Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Yang selanjutnya di antara adab melaksanakan kemulil anjas an yastamil siwak, dia menggunakan siwak. Ya, menggunakan siwak atau menggosok giginya. Dan menggunakan siwak di saat dia bangun tidur untuk menegakkan kemulil ini hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan mendekati wajib. Ya, siwak itu ada dua macam. Menggunakan kayu siwak ini yang paling afdal. Ini yang paling utama. Yang kedua bisa digantikan dengan dengan sikat gigi dengan pasta gigi. Yang bisa digantikan kalau memang kesulitan, tapi yang paling afdal itu menggunakan kayu siwak. Dan kayu siwak itu berkelas. Ya, kayu siwak itu berkelas. Kayu siwak, kayu siwak yang sering dijual atau sebagai hadiah umroh itu sebelas, harganya cuma sepuluh real. Kadang bisa delapan real. Ya. Tapi kalau yang asli, yang mutunya bagus, satu batang aja harganya sepuluh real. Dan itu tahan lama. Nah nanti biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak orang-orang kaya di Saudi di Masjid Nabawi, di Haram sering membagi hal demikian. Musim haji gitu. Jadi kayu siwak bertingkat-tingkat kelasnya. Ya, yang paling baik tentunya yang bisa memberikan manfaat kesegaran. Ya, tidak cepat kering dan tidak merusak gigi kita. Ambil kayu siwak yang baik. Yang lembut uh, serat-seratnya. Kalau itu kesulitan dan kita pun tidak terbiasa karena kadang-kadang saat itu kan sering keluar masuk mulut kita. Kan gitu toh. Disiwak sudah selesai dimasukkan masukkan kantong. Nanti masukkan ambil lagi. Kadang-kadang kita sendiri apa? Enggak biasa. Maaf, saya enggak bisa mengatakan jijik gitu ya. Enggak biasa gitu. Kadang-kadang demikian. Padahal itu bukan aroma mulut kita bukan, itu aroma dari kayu siwaknya. Memang demikian. Kadang-kadang ini sudah bau jigong ini katanya. Tidak demikian. Ya, siwak ini memang kayu yang khusus ya, dan tidak sembarang. Ya, pohon bisa dijadikan sebagai siwak. Ya, pohon arak yang bisa dijadikan sebagai kayu siwak. Dan ada di pinggir-pinggir Masjid Nabawi, di depan-depan hotel biasanya, itu mereka yang jual kayu siwak yang yang artinya yang belum ada e, dikemas oleh pabrik asli, masih eh, original, tradisional. Jadi kita mau beli potong-potong-potong-potong dari kayu ranting yang panjang, nanti kita minta bayi mau dibikin berapa? Bikin 10, bikin 20, tinggal dipotong-potong-potong-potong, itu masih segar, baunya masih enak. Ya, itu ada di banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Kalau yang dikemas dalam plastik ya sudah pabrikan Ya kadang-kadang cuma awalnya saja. Dua hari, tiga hari, kalau kita nggak tutup kering, akhirnya kurang enak dipakai. Tapi kalau kesulitan, boleh pakai sikat gigi, pasta gigi. Dan siwak ini jamaah sekalian yang dirahmati rasa ada sesuatu yang remeh tapi bisa mendatangkan rida Allah. Ya, siwak ini kata Nabi SAW, siwaku madharatun bil fam, mardatun bil rabb. Siwak itu ada sesuatu yang bisa membersihkan mulut kita dan bisa mendatangkan ridha Allah. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Yang selanjutnya, di antara adab orang dia melaksanakan qiyamul lail adalah an yaftatiha qiyamahu bi ra'ataini khafifatain. Dia memulai mengawali salat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya, Salat khafifatain. Ya, dua rakaat yang ringan. Ini berlaku baik itu di Ramadan ataupun di luar-luar Ramadan. Ya, khafifatain ini salat sebagai pembuka. Sifatnya sama, tidak ada perbedaan. Kalau ada yang melazimkan tidak perlu baca suratan dan akhirnya dilazimkan identik menjadi kebiasaan ini nilai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah khafifatain ini salat sunnah yang dikerjakan di awal salat malam dikerjakan ringan maka baca suratannya pun juga bacaan suratan yang ringan yang tidak menjadikan itu hanya untuk adaptasi supaya kita siap melaksanakan salat malam yang berikutnya yang setelah dua rakaat ini dan, dan menjadikan kita semangat Kalau misalkan seorang Ustaz Senda biasa, khafifatain, nah saya langsung bisa panjang. Silahkan. Tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dia dengan khafifatain menjadikan dia semangat, ya dia ya, rajin gitu ya, maka ini lebih afdal. Yang selanjutnya memulai salat malamnya itu pada doa-doa iftitah setelah takbiratul ihram dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu membedakan antara iftitah pada salat sunnah pada salat wajib. Ya. Dan perbedaan ini ya bukan untuk membedakan akhirnya ya tidak bisa dipakai semuanya tidak. Tapi Nabi sallallahu ketika salat-salat Qiyamul Lail contohnya beliau menggunakan dua iftitah yang berbeda. Ya, sehingga kita bisa menggunakannya. Karena iftitah Nabi SAW ini ada belasan. Ya, Imam eh, Al-Bani rahimahullah mengumpulkan ada 12 lafaz. Ya. Ada yang dipakai pada salat wajib, ada yang diriwayatkan dari salat sunnah. Nah di antara Nabi SAW kebiasaan beliau kalau salat malam, salat tahajud, maka beliau membaca iftitahnya itu beraneka ragam. Kadang-kadang beliau mengatakan Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta mulkus samawati anta malikus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu al haqqu wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq والنار حق والنبي ونبينا حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنابت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به من به مني أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك wala haula wala quwata illa billah. Panjang. Ya. Nabi SAW mengakukan dari situ. Di mana lagi? Ada. Boleh terkadang mengatakan demikian. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil gitu. Fatir as-samawati wal ardh alimal ghaibi was shahada Anta tahkum baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun ihdina atau ihdini gitu lima ikhtilifa fihi min al-haq biidnika innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim ini juga termasuk dari istiftah yang dibaca Nabi ketika salat tahajud ya, banyak dan hendaknya kita bervariatif dalam melaksanakan doa istiftah ini kadang-kadang pakai doa ini kadang-kadang doa pakai doa yang berikutnya tidak melazimkan pada satu mau salat sunnah salat wajib sama akhirnya tidak ada pengaruh yang kuat. Padahal doa istitah ini adalah satu waktu kita berdoa di dalam sholat. Ya. Nabi SAW beliau itu berdoa di dalam sholat itu ada 6 sampai 7 tempat. Terulang. Salah satunya adalah ketika doa istitah. Itu Nabi SAW menjadikannya sebagai doa. Dan doa atau berdoa di dalam salat itu jauh lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan setelah atau setelah salam, setelah salat. Ya, nah. Maka banyak doa-doa yang diriatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan iftitah di dalam salat-salat kemulail. Yang selanjutnya dia atau disunahkan bagi orang yang kemulail untuk memperpanjang, memperlama berdirinya sesuai dengan kesanggupannya tanpa membebani dirinya, mempersulit. Ya, tanpa mempersulit, mempersusah dirinya. Karena sebaik-baik salat itu dengan dilamakan berdirinya. Karena dia akan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus salati tulul qunut." Ya, Sebaik-baik sholat itu adalah yang lama berdirinya. Alim Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wal muradu bil qunut huna al-qiyam bitifaqil ulama. Ya, yang dimaksud dengan qunut ya, dalam hadis ini afdalus salati tulul qunut. Qunut yang dimaksud di sini adalah berdiri sebagaimana kesepakatan para ulama. Tapi hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada orang dia tidak punya hafalan yang panjang-panjang sementara dia ada keinginan untuk memperlama berdirinya? Maka Aisyah radhiyallahu taala mencontohkan, kalau itu pada salat-salat sunnah dan kita ada hajat, ada kebutuhan, saya ingin tak perlamakan. Saya ingin baca suratan yang ratusan ayat misalkan. Seperti ambil Al-Baqarah atau ambil Ali Imran dan seterusnya. Bagaimana? Boleh melihat mushaf. Ingat, hanya untuk salat sunnah itu pun karena ada hajat. Adapun pada salat wajib, ini tidak ada keterangan dari Nabi Alaihi Wasallam, Tidak ada itifak dari para ulama. Diingkari oleh para ulama. Kalau itu digunakan dalam salat fardu. Tapi kepada salat sunnah. Dan kita ada hajat. Maka telah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau akan melaksanakan salat tarawih, maka beliau menggunakan mushaf. Ya, baik. Maka ini di, diperbolehkan. Wallahu ta'ala kita cukupkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.